hadha min a'zami thamaratil imani billahi azza wa jalla. Sesungguhnya mengamalkan makna-makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah buah yang paling agung dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. pengaruh yang paling agung dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan makna tuntutan makna yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fa innahu man amana billahi azza wa jal wa aiqana bi kulli ma thabata lillahi ta'ala min al-asma'i was sifat sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan faham mantap dengan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah wa athbata lahu kamalu ma'aniha al-haqiqiyah dan ia menetapkan makna dari nama-namanya yang hakiki wa waqqarat hadhihi al-ma'ani fi nafsihi dan makna ini kuat di dalam jiwanya wa rasakhat fi fuadihi kokoh di dalam jiwanya فإن هذا الإيمان yusmiru thamaratin amaliyatan fi suluki maka pasti akan membuahkan berbagai pengaruh akan membuahkan di dalam akhlaknya wa muamalatihi dan akan berpengaruh di dalam amal-amalnya la talbas an haro ala jawarihi pasti akan nampak di dalam anggota badannya wa tatajalla fi aqwalihi wa a'malihi dan nampak dalam ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Faman amana billahi annallaha faman amana bi annallaha ta'ala Huwa sami maka siapa yang betul-betul beriman, faham bahwa Allah Maha mendengar, fa innahu la yatafawwahu bi kalimatin tughdibullaha ta'ala. Maka tidak akan berbicara yang membuat Allah murka. Tidak akan berbicara jelek, tidak akan berbicara dusta. Karena apa? Karena ia betul-betul faham bahwa Allah mendengar dan kejelekan itu pasti akan menyebabkan murka Allah. Ya khafu ayyaktubah Allah Ta'ala wa yu'akhiduhu biya. Ia takut kalau sampai ia berbicara jelek dicatat oleh Allah dan diadab oleh Allah. Nah ini jadi fahamnya nama dan sifat Allah bahwa di antara namanya adalah asami. Nah, dan dari nama ini faham bahwa Allah Maha Mendengar maka tidak akan berbicara apapun yang dusta, yang dusta, yang jelek, yang menyebabkan akan diadab oleh Allah Taala. wa man amana bi annahu ta'ala huwal basir wasyahid warraqib. Dan siapa yang beriman faham dan mantap bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah selalu mengawasi. Iya. Dan ini mirip, iya. melihat, menyaksikan, mengawasi itu mirip. Iya. Khafa ayyatali Allahu alaihi wa huwa murtakibun limaksiyati. Pasti jiwanya akan takut kalau ia melakukan kemaksiatan. Kenapa? Sedang dilihat oleh Allah, sedang diawasi oleh Allah. Gitu. Jangankan kalau seperti itu, seandainya dia itu karyawan, pimpinannya diyakini melihat dirinya, mengawasi dirinya, maka dia tidak akan berani melanggar pimpinannya. Padahal pimpinannya sendiri bisa jadi tidak baik, eh, bisa jadi sering terlambat, pimpinannya sering nggak mengerjakan tugas. Nah, karena pimpinan maka yang dipimpin itu punya rasa kayak gitu lah siapa yang betul-betul di dalam jiwanya meyakini bahwa Allah melihat Allah menyaksikan dan mengawasi pasti dia akan takut kalau sampai dia melakukan kemaksiatan gitu. fayu'adzibu azaban 'azima takut kalau sampai melakukan kemaksiatan maka diadab dengan adab yang pedih fahina izin yadlajiru anil ma'asi wa yantahi anha maka akhirnya dia meninggalkan kemaksiatan wa man aikana bi anna Allah taala huwal aziz dan siapa yang mantap bahwa Allah adalah zat yang maha perkasa, maha mulia dan perkasa. Lam yakhdha li ghairillah, maka dia tidak akan merasa tunduk kepada selain Allah. Gitu. walam yadulla illalah dan dia tidak akan menghinakan diri kecuali hanya kepada Allah. Wa man amana Allah azza wa huwal qabidul basit dan siapa yang betul-betul beriman bahwa Allah lah yang memberi atau yang menahan dari rizki-rizkinya dari nikmat-nikmatnya. Gitu. Allah yang menahan atau yang membentangkan rizkinya lam yalja li ghairihi ta'ala li tawzi'ati fi rizki tidak akan berharap kepada selain Allah untuk mendapatkan banyak rizki au ghairi dzalika au atau nama-nama dan sifat-sifatnya yang lain wa man amana bi annahu ta'ala huwal qawiyul jabbarul muhin dan yang beriman bahwa Allah adalah zat yang maha kuat yang maha perkasa mengalahkan segala makhluknya al muhaimin yang selalu e, menguasai e, segala urusan makhluknya zada khudu'ahu lillah pasti akan bertambah tunduknya kepada Allah karena dia di bawah kekuasaan dan pengawasan zat yang maha kuat wa saghurat fi nafsihi kuwal bashari jami'an dan akhirnya ia rasakan segala makhluk kekuatannya itu rendah falam yashur amamahum bidokfin au bi khaufin maka akhirnya tidak akan takut kepada makhluk yang eh, ada di hadapannya apapun atau siapapun makhluk itu kenapa karena di dalam jiwanya yang kuat hanya Allah dan dia di bawah kekuasaan dan di bawah eh, penjagaan Allah SWT. Wahadal qawlu fi jami'il asma'i was sifat dan ini masuk di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Masuk dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun nanti apabila muncul di dalam pikirannya, lah kalau sifat Allah seperti al-mutakabbir. Nah, Allah memiliki sifat sombong. Nah, misalnya seperti itu, terus bagaimana? Nah, maka cara mengamalkannya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sombong dan yang dimaksud sombong itu adalah memahami bahwa dirinya lah yang paling yang punya sifat paling atau punya sifat lebih dari segalanya sekaligus semua yang dihadapannya itu rendah. Lah, lah ya terus mengamalkan sifat ini bagaimana? Faham bahwa itu hanya sifat Allah makhluk tidak boleh mensifati dirinya dengan ini dan barang siapa yang mensifati dirinya dengan sifat ini maka itu dikatakan merebut sifat Allah dan akan diazab oleh Allah. Nah, kalau gitu akhirnya dia tidak akan menyombongkan diri di hadapan siapapun. uh, yang punya sifat sombong hanya Allah SWT dan Allah berfirman di dalam hadis kudsinya al-kibriya'u izari wal azamatu ridai. Kesombongan itu adalah selendangku ya, dan keagungan itu adalah selimutku maka barang siapa yang merampas salah satu dari dua itu dariku maka akan aku maka aku akan mengadabnya akan menyiksanya gitu. Yajib istisharu haqiqata ma'aniha alal kamal. Kita wajib berusaha merasa gitu, merasa di dalam jiwa kita makna-makna, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu dengan sempurna. Allah maha mendengar. Nah, kita selalu didengar oleh Allah. Allah maha melihat. Kita selalu diawat, dilihat dan diawasi oleh Allah. Gitu. Allah eh, maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha keras siksanya. Allah maha, itu harus betul-betul sampai terasa di dalam jiwa ini. Gitu. Wal amalu bimuktawoha lalu mengamalkan tuntutannya dari makna sifat itu apa? Fa inna hadhihi hiya haqiqatu ihsa'i asma'ihi ta'ala. Itulah hakikat dari al-ihsa. Nah, ihsa artinya itu hafal, faham dan mengamalkan nama-nama Allah taala. Gitu. Rasulullah SAW bersabda di dalam masalah ini, Inna lillahi tis'an wa tis'i nasman mi'atan illa wahidan, man ahsoha dakhalal jannah. Nah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, yang siapa yang hafal, faham dan mengamalkannya, maka dia pasti akan masuk surga. Makna hafal, faham dan mengamalkannya adalah apabila berkaitan dengan rizki. Faham bahwa Allah punya nama Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Zat yang maha memberi rizki, maka berkaitan dengan rizki, ia betul-betul faham semuanya datangnya dari Allah dan kalau butuh hanya minta kepada Allah. Itu makna faham dan mengamalkan nama Allah SWT bukan mengamalkan 99 itu dipakai wirid apalagi tanpa pemahaman Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Jabbar, Ya bukan seperti itu. Nah, sesungguhnya bukan itu cara mengamalkan nama-nama nama-nama Allah SWT. Nah, barang siapa yang sampai hafal, faham dan mengamalkan nama Allahnya itu sampai 99 maka dia pasti akan masuk surga. Kenapa? Gitu. Karena apabila betul-betul 99 nama Allah Taala telah ada di dalam jiwanya dan jiwanya di dalam mengamalkan seperti tadi. Misal, misal ya, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini nama Allah. Semua kebaikan hamba, apapun bentuk kebaikan itu adalah kasih dan sayang Allah yang Allah berikan eh, mantap oh dia sehat dia berilmu dia punya harta dia punya kedudukan itu adalah karena kasih sayang Allah kalau dia sedang butuh butuh kasih sayangnya penuh harap hanya kepadanya nah kalau dia di dalam 99 nama bisa kayak gitu maka pasti akan masuk surga pasti akan masuk surga itu. Nah kenapa? Karena kalau 99 nama Allah dihafal dan jiwanya kayak gitu, tidak akan terjerumus kepada kesyirikan sedikit pun baik syirik kecil maupun syirik besar. Misal di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb. Ar-Rabb itu artinya adalah Tuhan, maknanya adalah pencipta, pengatur dan penguasa. Nah, maka di dalam segala urusan berkaitan dengan penciptaan faham bahwa semua adalah ciptaan Allah. Nah, lalu bagaimana jalannya ciptaan Allah ini? Oh, semuanya diatur oleh Allah. Kalau manusia, manusia rezekinya Allah yang menciptakan manusia, rezekinya Allah yang atur. Rambutnya tumbuh, tumbuhnya kayak apa? Allah yang atur. Kulitnya bagaimana? Hitam putih, Loh, sawo matang, halus, kasar, belang-belang Allah yang ngatur dan semua pengaturannya penuh hikmah. Ya. Matanya kuat atau matanya lemah. Ya. Giginya kuat atau giginya lemah, kecil-kecil, besar-besar, rapi, semua itu adalah aturan Allah. Ya. Jadi diatur oleh Allah SWT semuanya. Sakit-sakitan, sehat atau bagaimana? Semuanya diatur oleh Allah. Nah, dan semua tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu taala. Apabila seperti itu di dalam setiap nama Allah, maka sudah pasti tidak akan menyimpang sedikit pun, tidak akan terjerumus kepada kesyirikan bentuk apapun. Kenapa? Karena sampai 99 nama. Seandainya setiap nama itu dikatakan bab 99 bab seperti itu keyakinannya kepada Allah SWT dan pengamalan dari makna yang terkandung di dalamnya. Nah, jangankan 99, 50 gitu saja itu Bisa jadi sudah sempurna sebagai sebagai manusia yang tingkatannya di zamannya. Kenapa? Karena kalau orang itu di dalam 90, di dalam 50 nama Allah, betul-betul semuanya. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu dengan nama Allah ini itu tidak eh, e, pernah terlintas di dalam jiwanya keti, kecuali ketika dia baca nama yang mungkin e, sulit bagi orang setingkat dia. Ah, tidak pernah muncul nama Allah itu, apalagi makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Wah itu e, sangat jauh dari kehidupan dan dari ilmu dan pikirannya kecuali ketika baca ayat. Oh itu namanya muncul. Nah kalau enggak sedang baca ayat enggak pernah muncul. Nah, itu. Berarti enggak mungkin akan mengamalkan karena di dalam hati dan pikiran tidak muncul. Nah, jangankan yang kayak gitu. Sesungguhnya keimanan, amalan kalau menyimpang kesyirikan kalau enggak sampai syirik dan menyimpang batil, itu semuanya yang ada di dalam pikirannya. 50 itu saja, benar semuanya. Oh, bisa jadi orang yang wallah alam bisa-bisa sudah sempurna di dalam tingkatannya di dunianya. Apalagi sampai 99. Sakit. Ingat nama Allah adalah Asy-Syafi, zat yang Maha menyembuhkan. Semua kesehatan dan kesembuhan itu adalah dari Allah. Dia sedang butuh itu, maka tidak mungkin akan minta batu, tidak mungkin akan bergantung ke jimat. Kenapa? Bukan itu yang menyembuhkan, bukan itu. Gitu. Semua kesembuhan dan kesehatan itu dari Allah. Tidak ada yang mendapatkan kesembuhan dan kesehatan kecuali dari Allah. Dan dia sedang butuh, pasti yang diingat adalah Allahumma antas syafi ya Allah engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada la syifa'a illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan di makhluk ini kecuali darimu. Gitu. Lalu dia butuh, dia hanya mohon lahir dan batin hanya kepada Allah. Nah, itu mengamalkan nama Allah ash syafi ar razak zat yang Maha memberi rizki juga kayak gitu. Allah adalah zat yang Maha memberi rizki. Semua rizki yang dimiliki oleh makhluk itu adalah darimu ya Allah. Tidak ada sedikit pun rezeki yang dari selain Allah. Lalu ia butuh, tidak mungkin dia akan bergantung kepada jimat atau kekuburan. Kenapa? Bukan jimat, bukan ahli kubur yang memberi rezeki. Allah yang memberi. Nah, sampai 99 bab atau 99 nama kayak gitu, maka pasti akan jadi ahli surga. Lillahi tis'an wa tis'ina mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang satu yang apabila hamba itu sampai 99 dia hafal, faham dan mengamalkan mengamalkan sesuai dengan tuntutan makna tersebut maka pasti akan masuk surga bukan berarti mengamalkan setiap pagi Bukan berarti mengamalkan setiap pagi 99 Akhirnya waktunya habis untuk Ya Allah engkau adalah zat yang memberi rezeki Semua rezeki makhluk Bukan berarti itu Tapi setiap keadaan Jiwanya ingat nama Allah Hanya dari Allah Kalau dia butuh-butuhnya hanya kepada Allah Nah jadi itu itu makna Mengamalkan Nama-nama Allah SWT 99 Wahadhal ih iktidaru limaanil asma'il husna dan kehadiran jiwa terhadap makna nama-nama dan sifat-sifat Allah ini huwa min anfa'il asya'i lil mu'min itulah yang paling bermanfaat bagi orang yang beriman yang paling bermanfaat bagi orang yang beriman itu adalah ini. Kenapa? Segala urusannya pasti akhirnya dihadapkan kepada Allah. Tidak ada yang tidak dihadapkan kepada Allah. Dia pergi. Dia pergi. Kemudian mulai berangkat. Selalu ada rintangan, ada kesulitan, ada bahaya. Gitu. Sampai berhari-hari tidak pernah ada hari, tidak pernah ada waktu kecuali ya Allah. Kepergian kali ini mulai berangkat. Ada halangan begini, ada musibah begini, ada kecelakaan begini, ada ujian kayak gini. Faham bahwa semua itu adalah ketetapan Allah, aturan Allah, aturan Allah penuh kebijaksanaan, penuh hikmah. Apabila dirasakan enak, itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Apabila dirasakan berat, tidak enak, sakit, ini ujian yang harus dihadapi dengan sabar. Dan apabila dia sabar, maka akan diganti dengan yang lebih baik, akan dihapus dosanya, mendapatkan pahala diangkat derajatnya. Nah, dalam segala urusan akhirnya kayak gitu. Ini urusan pergi banyak rintangan, ingat kepada Allah dari makna bahwa Allah Subhanahu taala gitu, namanya begini dan makna yang terkandung di dalamnya begini kemudian mengamalkannya seperti ini akhirnya jiwa itu selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu eh, faham kandungan dari makna nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT hadir di dalam jiwanya itu adalah yang paling bermanfaat bagi bagi orang yang beriman. Wa min a'zamil asbab allati tadbutu sulukal muslim dan sebab yang paling agung yang menjadikan akhlaknya itu selalu terkendali dengan benar. Selalu terkendali dengan benar. Dapat nikmat yang wah sangat besar, tidak ada yang dapat seperti ini. Misalnya, akhlaknya akan terkendali dengan benar. Ini nikmat dari Allah. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali itu adalah nikmat dari Allah. Allah zat yang maha memberi nikmat. Itu. Dan ini sekaligus sebagai ujian dari Allah SWT. Wajib bersyukur kalau enggak akan jadi azab. Nah, akhirnya akhlaknya itu enggak mendapatkan nikmat. Ah, ini karena kepandaian saya. Kalau enggak karena kepandaian enggak akan dapat ini. Akhirnya kayak korun, akhirnya akhlaknya jelek, jadi orang yang sombong. Enggak akan seperti itu. Nah ini karena itu sebab yang paling agung untuk menjadikan akhlak orang Islam itu terkendali dan e, dalam kebaikan. Wajawarihu anggota badannya juga kayak gitu. Watakunu sababan fi islahi qalbihi dan itu akan menjadi sebab yang paling agung untuk memperbaiki jiwanya, untuk memperbaiki hatinya. Wajawarihi wa amalihi dan anggota badannya dan amalnya wahiyya min a'zami madahiri tahqiqi tauhid dan itu adalah yang paling agung dari bukti ketauhidannya kepada Allah SWT. Kenapa? Karena segala hal semuanya diarahkan kepada Allah. Dari Allah, pengaturan Allah. Gitu. Bergantung hanya kepada Allah, nanti jadinya akan seperti itu. Itu. Itu adab yang ke-10 yaitu yang berkaitan dengan eh, adab kepada Allah yaitu mengamalkan makna-makna yang terkandung dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan petunjuk yang benar. Al-Adabul Hadi Asyar yang ke-11, al-iqtizazu billahi ta'ala. Merasa mulia jiwa merasa mulia billahi taala dengan pertolongan Allah SWT. Dengan Allah maksudnya dengan pertolongan Allah SWT. Dengan pertolongan Allah dan karunia-Nya dan pertolongan Allah dan karunia Allah yang mendasar adalah iman yang benar, merasa mulia, menjadi orang yang beriman dengan benar. Nah, merasa mulia dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, itu alik billah. Nah, jadi merasa mulia sebagai orang mukmin, sebagai orang yang berakhlak, sebagai orang yang beribadah kepada Allah, itu termasuk akhlak kepada Allah SWT. Termasuk akhlak kepada Allah SWT. Wa gitu. Wadhalika li'anna man amana Yang demikian itu karena orang yang beriman kepada Allah. Wa aiqana bi'azimil qudro wal quwah wa kamilul ilmi wal hikmah ta'ala. Dan betul-betul mantap terhadap keagungan Allah kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kebijaksanaan Allah. Wa syahada aini qalbihi al izzah wal 'azamah ar-rabbaniyah fi kulli syai. Dan ia betul-betul menyaksikan dengan mata hatinya. Menyaksikan dengan mata hati itu faham dengan sebenar-benarnya. Ya. Menyaksikan dengan mata kepala itu zahir bisa diketahui, dirasakan dengan indera. Menyaksikan dengan mata hati maksudnya faham. Adapun yang mengatakan bahwa punya indera keenam, punya indera keenam bisa melihat yang tidak kasat dengan mata hatinya. Nah, maka itu adalah kesyirikan, mengaku mengetahui yang gaib. Nah itu. Adapun Adapun syahada bi'aini qalbi menyaksikan dengan mata hati maksudnya di dalam Islam adalah faham dengan sebenar-benarnya. Faham dengan sebenar-benarnya. Seperti itu kita menyaksikan bahwa kita punya akal. Loh, bagaimana bentuknya? Bagaimana warnanya? Bukan bentuk, bukan warna. Karena menyaksikan dengan mata hati itu faham dengan benar, dengan mantap tidak ada keraguan. Itu. Saya bersaksi bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Loh, kamu bersaksi, kamu melihat. Melihat, melihat dengan mata hati. Bagaimana bentuknya, warnanya? Melihat dengan mata hati itu bukan bentuk, bukan warna, tapi faham mantap tidak ada keraguan. Adapun Orang sufi mengatakan melihat dengan mata hati maksudnya dengan indera keenam yang enggak kasat dikatakan dia tahu. Maka itu kesyirikan mengaku mengetahui yang goib. Nah itu perlu dipahami. Kenapa? Karena banyak dalil yang dijadikan pegangan tapi dengan pemahaman yang menyimpang dan akhirnya tersesat eh, menyelisihi ayat menyelisihi hadis menyelisihi pemahaman para sahabat. Nah, bi bi'aini qalbihi madahir al-izzah wal azama rabbaniyah fi kulli syai. Menyaksikan dengan mata hatinya mazhar keagungan dan kemuliaan Allah sebagai Tuhan segala sesuatu. Wastakhdhara da'wahul iman billah dan panggilan iman kepada Allah hadir di dalam jiwanya wa ma'rifatahu dan ma'rifatullah hadir di dalam jiwanya. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah, mengenal Allah. Pembahasan dalam Quran dan Sunnah itu juga beda dengan mengenal Allah di, di orang-orang sufi. Ya, kan di orang sufi itu, oh dia ini masih tingkatan syariat, oh dia sudah hakikat, oh itu sudah ma'rifat. Nah, ma'rifat. Syariat yaitu orang yang paling tingkatan yang paling rendah yang harus berkaitan dengan syariat waktunya sholat sholat waktunya puasa puasa tidak boleh berzina tidak boleh mencuri tidak boleh berakhlak jelek nah itu kenapa karena masih di tingkat syariat itu pemahaman orang sufi yang itu merupakan kekufuran kufur yang membatalkan Islam kalau sudah meningkat dari tingkatan syariat tingkatan hakikat dia sudah tahu hakikatnya sholat itu apa, maka sudah tidak dibutuhkan sholat. Kenapa? Dia sudah tahu hakikatnya. Gitu. Nah orang yang belum tahu hakikatnya, dia harus melaksanakan, berkat, terikat dengan syariat. Tapi kalau sudah hakikat, sudah tahu hakikatnya. Minum minuman keras, duduk di sisi wanita di tempat yang tidak wajar. Nah, itu dikatakan kalau sudah tingkatannya hakikat, dia sudah tahu hakikatnya khomer itu apa. Karena itu bagi orang yang masih syariat, itu khomer tidak boleh diminum. Tapi yang sudah tahu hakikatnya, hakikatnya di hadapan dia beda dengan di hadapan orang yang disyariat. Itu adalah kekufuran. Itu kekufuran yang membatalkan iman. Nah karena itu minum khomer berzina itu dilakukan Loh, dia sudah tidak terikat dengan syariat. Kenapa? Dia sudah hakikat. Sudah tahu hakikat semua syariat itu apa. Tahu hakikatnya syariat. Menjadi itu. Nanti kalau meningkat lagi sampai marifat. Marifat itu. Itu tahu apa yang Allah tahu. Dengar apa yang Allah dengar. Pengetahuannya itu adalah pengetahuan Allah. Pendengarannya adalah pendengaran Allah lalu akhirnya mengaku menyatu dengan Allah. Sudah makrifat, sudah menyatu dengan Allah. Maka orang-orang itu harus tunduk kepadanya. Kalau nggak tunduk, nah itu dikatakan, oh dia itu murtad, dia itu, nah akhirnya kayak gitu. Nah itu makrifat di sufi. Adapun makrifat di dalam Quran dan Sunnah, makrifatullah maknanya apa? Betul-betul faham, tahu Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi betul-betul tahu pengetahuannya lebih tinggi dibandingkan dari yang ia lihat bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahwa Allah itu Maha Perkasa, bahwa Allah itu Maha Bijaksana, bahwa Allah itu Maha keras siksanya, mendengar pendengarannya meliputi segalanya, melihat penglihatannya meliputi segalanya, tidak ada la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard di langit manapun di bumi bagian manapun sesuatu yang paling kecil pun tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu nah itu mengenal Allah itu seperti itu mengenal kenal faham bahwa Allah maha segala-galanya dari mana mengenal Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah itu. Thumma waqqara fi nafsihi istighdara makna ismil aziz. Lalu mantap di dalam jiwanya dan hadir makna bahwa nama Allah adalah Al-Aziz. Makna Al-Aziz, Allah itu maha perkasa, maha mulia dan perkasa. Al-Aziz itu di samping mulia juga perkasa. Gitu bima yubituhu min kulli suratil izzah. Nah, dengan menetapkan segala bentuk kemuliaan dan keperkasaan lillahi taala untuk Allah. Summa qara'a. Lalu akhirnya baca walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah milik Rasulnya dan milik orang yang beriman, milik Allah sebagai pemilik asli, milik Rasul karena Allah memberikan kepadanya kemuliaan yang sangat tinggi dan milik orang yang beriman karena Allah memberikan kemuliaan itu kepada orang yang beriman. Nah, dan hanya milik Allah, milik Rasul dan milik orang yang beriman. Adapun orang yang menyimpang tidak sejalan dengan jalan Allah, jalan Rasul, jalan orang yang beriman itu lawannya hina dan rendah. Hina dan rendah. Kemuliaan dan keperkasaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang yang beriman. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang yang dohirnya muslim tapi munafik itu tidak ngerti. Ya. Orang munafik itu tidak ngerti. Fahina izin tashmahu nafsal mu'min. Maka tatkala jiwa seperti ini maka jiwa mukmin itu merasa terangkat merasa terangkat nah ini alitizazu billah merasa mulia dengan Allah dengan Allah dengan pertolongan Allah dengan karunia Allah dan pertolongan dan karunianya yang paling tinggi adalah iman ibadah dan akhlak nah merasa mulia kenapa karena menjalankan ibadah kepada Allah merasa mulia Nah, yang dimaksud merasa mulia di sini itu bukan berarti sombong pada orang, merasa lebih tinggi dari orang. Kalau itu namanya sombong. Maksudnya merasa mulia itu jiwanya merasa menjadi orang yang betul-betul dekat kepada Allah, nah, menjadi makhluk yang terhormat, menjadi makhluk yang mulia. Nah, tidak seperti orang kafir yang betul-betul hina, tidak seperti orang yang ahli maksiat gitu. yang hina, gitu. yang rendah, yang menyimpang, yang salah, dan ya, tidak seperti itu. Nah, Fakhina izin tasmahu nafsal mukmin maka tatkala jiwanya seperti itu jiwa mukmin itu menjadi terangkat gitu. wa ta'lu ala kulli asbabid dha'fi wadzul dan akhirnya jiwanya tinggi jiwanya eh, terangkat ya sama saja ala asbab dhafi wadul itu dari sebab-sebab lemah dan rendah gitu. no terangkat dari sebab-sebab yang menjadikan jiwanya itu lemah dan rendah apa maksudnya tidak memiliki jiwa yang rendah tidak memiliki jiwa yang lemah jiwanya kuat dan tinggi fatusbihu nafsahu azizatan billah maka akhirnya jiwanya merasa mulia dengan pertolongan Allah la tuzillu li ayyi makhluqin mahma kana al mu'minu dhaifan fakira akhirnya meskipun orangnya itu lemah orangnya fisiknya lemah orangnya miskin fakir tidak punya jabatan tapi dia merasa mulia kenapa jadi orang yang beriman taat kepada Allah berakhlak yang baik dan jiwanya betul-betul merasa bahwa dirinya berada di bawah penguasaan dan penjagaan Allah SWT fa innahu ta'iman azizan billahi ta'ala la yudhillu li ghairihi akhirnya jiwanya merasa mulia dengan pertolongan Allah tidak akan menghinakan dirinya kepada makhluk tidak akan merendahkan dan menghinakan dirinya kepada makhluk. Itu. Di hadapan pimpinannya tegar. Meskipun dia yang dipimpin itu pimpinannya, pimpinannya salah, enggak Pak, itu tidak benar. Akan menjadi orang yang hina kalau kayak gitu. Nah, jadi mulia di hadapan pimpinannya bisa tegas kayak gitu. Nah, di hadapan orang tuanya tegas mengatakan tidak bisa begitu Pak. Itu salah yang akan menghancurkan dunia akhirat. Itu. Loh kamu tidak taat sama orang tua? Saya taat dan berakhlak pada orang tua di dalam hal yang benar. Adapun di dalam kebatilan tetap beradab tapi tidak boleh taat oleh Allah SWT. Nah, jadi merasa jiwanya mulia di hadapan siapapun. Tidak rendah dan hina. Al-Adabu Thani Asyar. Yang ke-12. Al-Insyighalu bito'ati wa hajril maksiyah. Sibuk dalam ketaatan, menjauh dan meninggalkan kemaksiatan, itu termasuk akhlak kepada Allah SWT. Jadi akhlak kepada Allah berusaha terus aktivitasnya, kesibukannya itu di dalam ketaatan, meninggalkan dan menjauh dari kemaksiatan. Bagaimana misalnya? Misalnya waktunya santai, baca Quran. Nah, ini adalah adab kepada Allah Taala. Tidak baca Quran, kenapa? Badannya tidak pas, misalnya e, kerja, istirahat di bawah pohon, karena kerjanya di, di luar terbuka terus panas, terus istirahatnya tidak ada jalan lain kecuali di bawah pohon ini. Nah, ketika itu, wah tidak mungkin baca Quran. Nah, bagaimana? Zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Nah, dan tidak dibiarkan waktunya hilang begitu saja. Ini hanya dengan itu duduk pikiran kosong, hati kosong, tidak kayak gitu, tapi dijadikan sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu Taala. Hmm. Dan itu sama sekali tidak melelahkan fisiknya, istirahat tetap mendapatkan mendapatkan manfaat istirahat bahkan bahkan akhirnya jiwanya menjadi lebih kuat dan kalau jiwanya kuat fisiknya akan jadi kuat kalau jiwanya kuat fisiknya akan jadi jadi kuat kenapa karena kalau jiwanya kuat yang ada itu optimis yang ada itu optimis. kalau orang itu optimis maka jasadnya terdorong tapi kalau jiwanya lemah Pesimis, kalau pesimis maka badannya berat digunakan untuk melangkah. Misal, wah nggak akan bisa. Akhirnya mau melangkah itu maju mundur, terus akhirnya kalau maju, maju dalam kelemahan. Kenapa? Karena jiwanya pesimis. Kalau optimis, gitu. loh, nggak mungkin bisa pak. Bisa. Oh, akhirnya jiwanya terdorong untuk berusaha bagaimana berhasil. Nah jadi itu Nah, fa'inna man amana billahi ta'ala rabban siapapun yang betul-betul beriman bahwa Allah adalah Tuhannya. Ma'budan Allah adalah sesembahannya. Muta'an Allah yang harus ditaati. Wa ra'a bi qalbihi madhahira qudratillah dan ia betul-betul hatinya mantap terhadap kekuasaan Allah. Wajabarutihi dan E, kemuliaan Jabarut itu maknanya mencakup berbagai makna. Makna Jabarut itu e, kohar itu terkandung di dalam makna Jabarut. Kohar itu maha mengalahkan. Izzah mulia mulia itu kalau zahir itu juga juga karena karena kuat, karena mengalahkan itu mulia. Kalau batin mulia itu karena sifat-sifat baik. Dan itu juga masuk di dalam makna jabarut. Gitu. Azamah, agung, kibar, kiber atau besar itu juga terkandung di dalam makna jabarut. Ia faham dengan kudro Allah dan dengan jabarut Allah SWT yang maknanya umum dari itu. Wasyahada hikmat Allah Ta'ala fi amrihi dan menyaksikan hikmah yang terkandung di dalam perintah Allah. Allah memerintahkan sholat, faham hikmah sholat itu kayak gini. Hikmah sholat, hikmah itu diantara makna hikmah adalah pengaruh. Ya. Kalau orang itu sholat, uh hikmahnya banyak. Apa hikmahnya? Hati jadi tenang. Nah itu hikmah sholat. Nah itu faham, faham hikmah perintah Allah. Kalau orang itu sholat, maka jiwanya nanti itu mudah melihat yang benar itu benar dan itu bermanfaat dan ia butuh manfaat itu. Akhirnya dengan pengaruh dan hikmah sholat ia cenderung terus ke dalam yang benar. Yaitu faham. Gitu. Puasa itu hikmahnya begini, faham. Ia faham hikmah di dalam perintahnya. Wa Dan ia faham hikmah dari larangan Allah. Misal, mencuri, Wah, hikmah larangan mencuri itu luar biasa. Apa? Ini, kalau dia jauhi mencuri, jiwanya itu tenang meskipun dia tidak punya. Tapi kalau sampai ia melanggar larangan Allah, jiwanya tidak akan tenang meskipun akhirnya dia punya. Asalnya tidak punya sepeda motor atau nggak punya fasilitas, akhirnya mencuri, akhirnya jadi punya jiwanya tidak akan tenang. Lah itu loh hikmah dari larangan Allah. Enggak sekedar enggak akan tenang. Itu. Dari mencuri ini akhirnya buntu untuk melangkah, untuk maju, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itu. Kerja. Wah, berat terus nanti nggak cukup pak. Nah akhirnya nggak punya jalan untuk mendapatkan rezeki yang halal, di dalam masalah ini dan di dalam segala perintah, segala larangan itu dipelajari sehingga mengetahui hikmahnya. Gitu. syar'i dan seluruh syariatnya, wa qadarihi dan takdirnya. Sakit-sakitan, tetangganya sehat, gitu. rambutnya kok keriting, itu kok lurus, gitu. eh, cacat fisik, itu sempurna ini kulitnya kok hitam. Nah, itu yang berkaitan dengan fisik. Takdir yang berkaitan dengan lingkungannya. Nah, ia faham hikmah dari takdir Allah. Wa alima ta'ala dan betul-betul faham kemurkaan Allah terhadap musuh, terhadap musuh Allah. Nah, dan maksiat itu menjadi golongan musuh Allah, apalagi sampai kufur dan syirik dan ia faham kemurkaan Allah terhadap musuhnya minal kufari wal usati fid dunya dari kalangan orang kafir dan orang yang ahli maksiat di dunia wa ma ada wa ma adallahu lahum fil akhirah dan faham balasan yang telah Allah siapkan di akhirat fa inna hadza yutafi'u wa la syakka fi fi'li ta'at maka dengan faham seperti tadi itu pasti akan terdorong untuk melakukan ketaatan wa adail faraid terdorong untuk menjalankan kewajiban-kewajiban wal bu'di anil ma'asi terdorong untuk menjauh dari maksiat sohiriha wa kafiriha yang kecil maupun yang besar wasbina biha kulliha terdorong untuk menjauhi segala larangan khaufan minallah karena takut kepada Allah wa hadharun min adabihi dan waspada dari adabnya wa roja'a thawabihi dan penuh harap balasan baik darinya. Nah, jadi itu. Jadi termasuk adab kepada Allah adalah sibuk di dalam ketaatan dan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan diakhiri dengan rasa takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza man syaghala nasu bi taatillah. Apabila manusia itu sudah sibuk di atas ketaatan kepada Allah. Wajdana bu maksiatahu dan menjauhi larangan atau maksiat-maksiat. Karena lidalika atharun hamidan di dunia wal akhirah. Maka pengaruhnya sangat bagus di dunia dan di akhirat. Nah, adapun pengaruhnya secara global yang pertama solahul ahwali di dunia Di dunia pasti keadaannya baik. Keadaannya baik. Dalam keadaan miskin, miskin tapi selalu baik lahir batin. Iya. Wah dia kalau masalah fasilitas, wah paling rendah di kalangan ini. Tapi orangnya masya Allah baik, selalu taat, tidak pernah melakukan akhlak yang rendah. Nah, kenapa semua itu? Karena jiwanya bagaimana selalu dalam ketaatan, bagaimana selalu jauh dari kemaksiatan. Nah itu zahirnya. Hatinya, batinnya, meskipun miskin, tenang. Enggak punya jabatan, tenang. Di masyarakat rumahnya paling jelek, tenang. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena jiwanya sibuk dengan taat kepada Allah menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Taala. Wadhalika bil barokati fil arzaki wal aqwal. Dan di dalam masalah rizki tenang lahir batin itu berkah dari rizki makan dan yang Allah berikan meskipun sedikit. Ya, kalau jiwanya selalu taat kepada Allah, jiwanya selalu menjauhi larangan Allah, rizkinya sangat rendah, tapi jiwanya tenang. Itulah berkah dari rizki yang sesungguhnya. Kama qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau kalau penduduk negeri itu iman dan takwa. Iman jauh dari kesyirikan dan penyimpangan dan kesesatan. Takwa menjalankan perintah menjauhi larangan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal Akan kami bukakan berkah dari langit dan dari bumi. Bukan berarti jadi kaya. Berkah bukan berarti kaya. Ya. Nah, sesungguhnya para sahabat di zaman Rasulullah SAW umumnya itu tidak kaya bahkan umumnya itu miskin. Lo setelah banyak kemenangan-kemenangan kaya banyak yang akhirnya jadi kaya tapi tetap lebih banyak yang miskin dan yang kaya banyak yang jadi miskin zohirnya. Nih, salah satu sahabat yang asalnya rumahnya cukup besar, fasilitasnya lengkap, kemudian karena Islam saudara jauh meninggalkan meninggalkannya lama beberapa tahun tidak ketemu begitu ketemu wahai saudaraku mana barangmu ini mana perabotmu ini mana kok ruangmu jadi kayak gini Alhamdulillah sudah saya simpan dan saya berharap tidak rusak sampai aku mengambilnya kembali. Disimpan di apa? Disedekahkan. Nah, jadi itu. Jadi seperti itu para sahabat gitu ya. Nah, jadi berkah Allah buka dari langit dan dari bumi bukan berarti wah oh, melimpah hartanya banyak semuanya orangnya gini lingkungannya masa Allah perumahan elit semuanya Semuanya kendaraannya begini, tidak ada yang tidak bukan berarti seperti itu. Bukan kita berulang-ulang menyampaikan orang yang orang yang hartanya lebih banyak daripada yang ia butuhkan. Jabatannya lebih tinggi daripada yang semestinya. Gitu. Nah, dan segala macam zohirnya kenikmatan dunia tapi itu di atas dari apa yang dia butuhkan atau yang ada padanya itu sesungguhnya adalah melelahkan melelahkan dan bertanggung jawabannya pasti di akhirat nanti dan seandainya pertanggungjawabannya jawabannya itu lolos maka sesungguhnya itu rugi di dunia lalu contoh yang paling gampang yang banyak dicontohkan oleh ulama adalah masalah harta kalau orang itu memiliki harta yang ditumpuk itu banyak. Ya. Nah, seandainya yang ditumpuk itu di akhirat dimintai pertanggungjawaban bagaimana mendapatkannya benar. Zakatnya dikeluarkan, tapi yang ditumpuk itu nggak dimakan, nggak digunakan, nggak diinfakkan, namanya ditumpuk sampai mati. Sesungguhnya orang itu rugi di dunia. Di akhirat nggak dapat apapun dari harta yang ditumpuk ditinggal mati. Diwariskan, tidak ada dalil diwariskan itu dapat pahala. Yang diberikan anak ketika hidup itu dapat pahala. Tapi kalau ditumpuk ditinggal mati, diwariskan itu pindah kepemilikan kepada ahli waris. Itu bukan amal. Itu bukan amal. Gitu. Nah karena itu kalau dimintai pertanggungjawaban dua, sudah pasti dua, mendapatkannya halal apa enggak. Halal dapatnya. Zakatnya dikeluarkan, dikeluarkan. Maka rugi waktu, tenaga dan pikirannya di dunia habis untuk mencari, di dunia nggak dipakai, di akhirat nggak dapat apa-apa. Lo nggak dapat pahala dengan zakat tadi. Yang dapat pahala yang zakat tadi itu, yang dikeluarkan tadi itu yang ditumpuk itu tidak dapat pahala. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, hartamu adalah yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu infakkan. Itu hartamu. Adapun yang nggak kamu makan, nggak kamu pakai, itu berarti di dunia ndak, ndak kamu infakkan di akhirat juga ndak. Nah, dan dimintai pertanggungjawaban tadi itu pasti. Thumma latus'alunna yawma idzin anin nahi. Jabatan. Jabatan belum tentu jabatan itu nikmat. Jabatan. Saya ingat e, membaca tulisan e, Presiden Indonesia yang paling baik sampai selesai. Maksudnya Kekurangan dan kelebihannya itu di total secara global yang paling baik itu Habibi. Nah, saya baca gitu. Nah, nah setelah dia jadi presiden, nggak sempat istirahat kecuali hampir setiap harinya istirahat itu dua jam. Untuk apa? Untuk e, ibadah kepada Allah untuk ngurus untuk ketemu istri untuk ketemu enggak untuk kepentingan untung ngurusin negaranya yang sedang repot gitu ya. Dapat pahala apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Nah, kenapa? Karena urusannya tidak semuanya di dalam urusan kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kita ambil pelajaran nah, yang kedua, yang kedua hatinya sendiri belum tentu menjadikan kerjaannya itu jadi ibadah. Sesungguhnya kerjaan umum kerjaan umum itu enggak jadi ibadah kalau tidak diniati ibadah. Dalam bab keutamaan orang miskin atas orang kaya. Kerjaan orang miskin itu secara umum muncul di dalam hati yang menjadikan kerjaannya jadi ibadah. Tapi kalau kerjaan orang kaya tidak jadi ibadah kalau hatinya tidak dimunculkan. Bagaimana begitu? Lalu contoh, Orang miskin yang tidak punya nak, tidak punya belanja di hari itu kecuali kerja dulu. Wah, kalau saya tidak kerja nggak bisa memberi belanja anak istri. Lalu kita contohkan biasanya tukang beca karena contoh yang paling gampang. Keluar sebentar langsung dapat uang. Kalau ada penumpang gitu. Baru seperempat jam nggak langsung dapat uang langsung pulang ini buat beli gitu lauk mau atau gitu nah contoh yang paling gampang itu ya Cuma, gerimis waktu panas wah ini meskipun gerimis tetap keluar loh pak gerimis-gerimis tetap keluar dalam hati ada yang tanya nggak ada yang tanya kalau saya nggak keluar nggak bisa makan ini anak dan istri akhirnya keluarnya itu dengan kehadiran hati gitu. Semoga segera dapat penumpang supaya bisa belanja. Hatinya gitu. Kalau orang kaya, kalau nggak dimunculkan, nggak jadi ibadah. Pagi-pagi siap-siap ngantor pakai mobil, ya memang kita tugasnya sehari-hari kayak gini. Yang kerjaan umum nggak munculkan untuk loh kalau saya nggak kerja lah istri anak nggak bisa belanja. Kalau orang kaya nggak gitu nggak kerja tidur tidur saja yang dimiliki nggak habis kan itu nggak akan muncul masalah kalau saya nggak berangkat ngantor yo ya nggak bisa belanja nggak gitu lah terus bagaimana Memuncul, harus dimunculkan bagaimana supaya kerjaan ini dapat pahala kalau orang miskin muncul sendiri karena keadaannya nah itu diantara keutamaan orang miskin mau tidur mau tidur Orang yang kaya mikir kerjaannya. Wah, yang di sana belum ditransfer. Yang di sana kalau toko, wah besok waktunya mikirnya mau tidur, mikirnya kayak gitu. Yang miskin mau tidur. Ya Allah, berikan rezeki yang berkah yang cukup. Terpanggil, kenapa? Karena kalau nggak gitu, nggak ada di rumah. Nah, ya, ya itu. Itu eh, petunjuk-petunjuk oh, ternyata yang begitu itu benar. Nah, dan banyak banyak isi eh, yang seperti itu. Nah, orang yang jiwanya selalu berusaha taat dan menjauh maksiat, solahu al ahwal di dunia di dunia keadaannya selalu baik. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, iman tadi kita sampaikan jauh dari kesyirikan dan penyimpangan dan kesesatan beriman dan bertakwa bertakwa menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan itu bagi kita lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard akan kami buka berkah dari langit dan dari bumi walakin kadzabu akan tetapi mereka itu mendustakan diperintah tidak mau dilarang dilanggar fa'akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami hukum atas perbuatannya wal qada'u ala asbabil fasad dan akhirnya dia menghapus atau me menghilangkan sebab-sebab kerusakan itu wasyaqo di dunia dan e, menghilangkan atau menghapus sebab-sebab e, kesengsaraan mimma yusitu ahwalan nasi fi hayatihim yang merusak kehidupan manusia. Wa yuhadditsu bainahum anwa'an asy-syururi wal fasad. E, dan segala hal yang memunculkan berbagai macam kejelekan dan kerusakan. Faqad qala ta'ala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa Siapa yang mengikuti hidayahku, mengikuti petunjukku, tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Wa man arada an dzikri dan siapa yang berpaling dari petunjukku dari peringatanku fa innalahu ma'isyatan dongka maka hidupnya akan sulit akan sempit wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan di hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan gelap dalam keadaan buta wa kullu ma fasadin fi hadzal alam dan kita lihat kerusakan apapun di alam ini min intisyaril ma'asi berupa tersebarnya kemaksiatan wa iradi anil khairi dan jauhnya kebaikan-kebaikan wa fasadin fil aqwati dan rusak di dalam masalah makanan-makanan kerusakan makanan-makanan wa syuyu'in lil balaya wal afat dan banyak bencana-bencana gitu wa ghairu dzalika dan yang semisalnya innama huwa natijatun hadmiyatun litarki to'a. Sebabnya adalah banyak yang meninggalkan ketaatan. Kenapa? Sekarang kehidupan kok banyak kerusakan, banyak kemaksiatan, kok sebabnya adalah banyak yang meninggalkan ketaatan wal wuqu'i fil maksiat dan banyak yang terjerumus dalam maksiat. Fasolahu ahwalin nasi fi aishihim. Maka kebaikan orang dalam ma'isyahnya, dalam kehidupannya rahnun birishtighalihim bi taatillah. Jaminan dari taatnya kepada Allah. Ya. Baiknya kehidupan itu adalah jaminan yang Allah wujudkan, jaminan yang Allah wujudkan. dari apa? Dari taatnya kepada Allah. Watarkihim maksiatahu dan karena meninggalkan larangannya. Nah, yang taat dijamin hidupnya baik, yang menjauhi maksiat dijamin hidupnya baik. Menyelisih yang ini, jaminan itu akhirnya hilang. Itu. Yang kedua, falah wan najah fil akhirah keberuntungan di akhirat lianna dzalika dukhulul wa dzalika dukhulul jannah dan yang demikian itu adalah masuknya surga wa may yuti illaha wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar yang taat pada Allah dan Rasulnya akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim kekal di dalamnya dan itulah keberuntungan yang besar wa may yaqsillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin yang maksiat pada Allah maksiat pada rasulnya yang melampaui batasan Allah Allah masukkan ke dalam neraka gitu kekal di dalamnya dan akan mendapatkan adab yang sangat menghinakan. Nah, dan itulah pengaruh taat kepada Allah dan pengaruh maksiat kepada Allah. Pengaruh taat di dunia baik, di akhirat baik. Pengaruh maksiat di dunia tidak enak, di akhirat akan mendapatkan adab dan kesengsaraan.